Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam bismillah. Kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfar lahu falam yughfar lahu bal nuhiya an dzalik. ini bahwa Rasulullah SAW memintakan ampun memintakan ampun untuk pamannya untuk paman untuk pamannya tetapi tidak diampunkan tidak diberikan ampunan tersebut nah dalam harian surat At-Taubah itu maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas. Ini kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa yaitu terlah, terlarang imma nahyun tahr nahi tahrim imma makruh. Nah, lebih sering lebih seringnya itu adalah perkara yang nah, diharamkan. Kalimat-kalimat makana wa ma yambaghi. Nah, bal nuhiya an dzalik Nah, bahkan dilah dilarang. Tapi di situ di bawah disebutkan footnote ini sebenarnya bukan itu ya, bukan itu bagiannya. Nah, ini itu yang yang lalu tentang baik. Asamina madarratu ashabi su'ala al-insan. Yang kedelapan bahaya mudarat teman-teman duduk yang jelek, teman-teman pergaulan yang jelek bagi seseorang. Itu tidak hanya menularkan penyakit-penyakit lahiriah, tapi juga penyakit-penyakit batin. Orang yang rusak perilaku akhlaknya yang terlihat nakalnya, jahatnya misalnya, itu membawa menulari orang lain. Begitu juga penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, akhlak yang buruk di dalam hati. Kedengkian, kekibiran. Ya, itu menular. Menular. Nah, pernah yang pernah pernah disebutkan seorang alim yang kemudian duduk dengan orang-orang yang tahu dia, orang-orang yang suka meremehkan orang lain. Tiba di rumah maunya marah. Nah, ada saja yang dia pandang salah. Ya, nah. Dia mikir, ini kenapa kok saya dapat kok seperti ini? Lihat, oh tadi duduk sama mereka. Nah. Baik. <clears throat> Dan itu disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. lalu jalisi su' wa jalisi salih. Teman-teman yang buruk itu seperti kamu duduk dengan tukang besi, pandai besi yang lagi menempa besi. Ima kamu kena apinya kecipratan, terbakar bajumu atau kamu dapatkan bau yang tidak tidak sedap. Nah, itu kalau duduk dengan orang yang jelek. Minimalnya itu kamu tertuduh, ter nah, mutaham Mutah, mutaham. Nah, talabatul ilmi tidak boleh berada di tempat-tempat yang mengandung tuhmah. Dan kita semua adalah talabatul ilmi. Ya. Talabatul ilmi tidak boleh berada di tempat-tempat yang mengandung tuhmah, curiga orang. Tidak boleh. Lokasi fulan ada di sini, ada apa? Itu saja itu sudah harus dijaga. Nah, kita semua adalah talabatul ilmi. Ahlu sunnah itu tulabul ilmi. Ya, maka dia harus menjaga. Jangan sampai dia berada di tempat-tempat yang di situ dia mengandung tuhmah. Nah, ada yang menimbulkan apa? Raib pada orang lain. Nah, Nah, apalagi disebutkan di dalam hadis bawah dari Abu Sa'id Al-Khudri disahkan oleh dihasankan oleh Syalbani dari Rasulullah SAW لا تصاحب illa مؤمن لا تصاحب illa مؤمنا ولا يأكل ya'kul إلا illa jangan kamu bergauli jadikan teman jadikan sahabat kecuali yang betul-betul mukmin yang mukmin dia akan menjadi cermin bagi Anda Bagaimana cerminnya? Bagaimana Anda ketik dengan cermin? Bagaimana kita dengan cermin? Ada yang berlepotan pipi muka kita? Kita kan tahu kan? Nah, oh iya di sini ada yang tertinggal, bedaknya kurang rata, kumisnya kurang rapi. Ah, ini oh ada yang nempel nggak bagus di janggut. Bisa kita lihat lewat cermin. Seperti itu kita bergaul dengan orang mukmin. Kita pilih orangnya yang mukmin. Dari situ kita tahu, oh iya, kayaknya saya kok kurang patut ini, nggak pantas ini. Dari perilaku, ucapan, perbuatan. Nah. Walayakul yakul illa taqi dan jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa. Ya, dia tidak akan me menjelek jelekkan makanan, dia akan bersyukur dan memuji bahkan berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Aftara indakumus shaimun. Akala kumul abrar wa salawat alaikumul malah malaikah doa dia doakan Allahumma fi man saqana atau man, man at'amana ya barakah juga baik ini sini lagi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil seorang itu di atas agama khalilnya, teman dekat, teman dekatnya. Nah, maka perhatikanlah salah seorang dari kamu itu perhatikan siapa yang jadi teman teman dekatnya. Baik, qala tasi'ah Madaratu ta'zimil aslafi wal akabir. Bahaya mengagungkan salaf dan orang-orang besar. Nah, ini disebutkan oleh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah Al-Yamani. Nah. Aus Ausau audiyatin al abatil al-hulu fil afadil. Lembah ataupun jalan yang paling lempang untuk membawa orang itu kepada kebatilan adalah hulu kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Al-hulu fil afabil. Berlebihan. Ya. Bahkan juga terhadap Rasulullah SAW tidak boleh berlebihan. Makanya Rasulullah melarang. La tutruni kama afratin nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun. Faqulu Abdullah wa Rasul. Dilarang. Dan lihat siapa yang paling semangat memuji-muji Rasul sampai melampaui batas? Sufi. Ya. Padahal dikatakan oleh Junaid rahimahullah kullu turukin masjudah illa tarikun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan kepada Allah itu tersumbat kecuali jalan Nabi SAW. Ya, torekot-torekot itu semuanya tertutup kepada Allah. Tidak ada yang sampai. Torekot apapun. Kecuali yang lewat Rasulullah SAW. Bagaimana? Hidupkan sunnah beliau. Hidupkan sunnah beliau. Dikir. Jangan tambah-tambahin. Ya amalan-amalan, amaliyah-amaliyah untuk mendapatkan dekat kepada Allah, jangan tambah. apa yang datang dari Rasulullah itu sudah cukup. Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada satu kebaikan pun melainkan sudah beliau tunjukkan. Berarti kalau kebaikan itu ada dianggap kebaikan tidak pernah ditunjukkan oleh beliau berarti bukan keba kebaikan. Maka pegang kata-kata Imam Malik. Apa yang dahulu bukan agama sekarang juga bukan bagian dari agama. Nah, makanya terkenal kata-kata Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau betul itu kebaikan, pasti para sahabat, para salaf sudah lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. <clears throat> Baik. <clears throat> Akibat mengagungkan salaf, menghormati berlebih-lebihan, ya, memuliakan orang-orang besar itu membawa kepada sifat hulu dan akhirnya nah mengkultuskan mereka Al-ashirah syubhah lil mubtilin fi dzalika li tidlali Abi Jahl bidzalik. Syubhat yang <clears throat> digunakan orang-orang batil, ahlul batil dalam masalah ini. Yaitu yang dijadikan Abu Jahal sebagai dah, dalil. Apa kata-kata Abu Jahal? Atar an millati Abdul Muttalib. Diulang-ulang untuk apa? Ingat orang besar, ingat nenek moyangmu, ingat leluhurmu. Nah. Qala Al-Hadiyata Asyarah Asyahid likaunil amal bil khawatim <clears throat> Di dalam kejadian ini Hadis Ya Al-Musayyab Nah ini semuanya jadi yang di dalam itu hampir semuanya adalah Bani Makhzum. Nah, ya. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Al-Musayyab yang dari Bani Hashim Rasulullah, Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Kala syahid bukti likau amal bil khawatim Nah, dalam kejadian ini ada penguat yang mengatakan yang menunjukkan bahwa amalan itu yang diperhitungkan itu adalah al khawatim. Bagaimana penutupnya? Bagaimana penutup amalan tersebut? Nah. Bisa dikiaskan apa saja. Ya, Nah, dalam hal ini kejadian ini ya, bagaimana li annahu law qala la Seandainya itu diucapkan oleh Abu Talib la nafa'athu pasti bermanfaat bagi dia. Kenapa? Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kan itu. Nah, kalau akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah dakhala dakhala jannah. Apalagi Rasulullah tegaskan kalimatun uhajjulaka biha indallah kalimat yang aku jadikan hujah untuk membelamu dengan kalimat itu di hadapan Allah nanti. Tapi dia tidak mau. Nah, begitu juga dengan nama-nama yang lain yang lainnya. Nah, maka minta kepada Allah untuk husnul khatimah. Tapi biasakan minta husnul khatimah tapi tidak pernah beramal. Nah, man asya ala khair mata alaih. Waman mata 'alal khair bu'itsa fihi. al kama Ya, para ulama kita menyebutkan. Ya, Syekh Sa'di juga menyebutkan man mata 'ala syaih. man 'asha 'ala syaih. mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu. Kalau dia hidup terbiasa di atas kebaikan, yurja, dia akan mati di atas keba kebaikan. Nah, nanti dalam ad dawah -da orang yang biasanya ber nah, apa saja yang biasanya dengan main kartu itu tidak pernah nah itu akan juga nanti meninggal dunianya bukan la ilaha illallah ha? apa nah yang biasa mengukur kain nah, motong kain jahit menghitung nah, nah ini semeter lima lima ribu ini semeter. Nah, itu juga akan jadi ucapan terakhirnya sampai dikisahkan di situ tentang orang yang rumahnya mirip kamar mandi umum nah ada anak gadis yang nyari pemandian. Nah, oh ini masuk saja. Tangkap dapat. Nah, subhanallah. Anak ini cerdik, anak gadis ini cerdik dia. Wah kita butuh makan ini kalau begitu. Nah, dia keluar pergi, rumahnya nggak dikunci, nggak ditutup. Ya sudah, pergi lagi. Akhirnya pulang mana tadi nggak dapat korbannya, pergi lagi. Akhirnya keliling dunia keliling nah kotanya itu nyari mana yang yang yang cari pemandian anu Sampai matinya juga itu yang diucapkan. Nauzubillah. <clears throat> Apalagi yang biasa dalam keadaan minul khamr. Nah, ini juga bagi yang nauzubillah merokok. Ya. khawatir ya. Nah, ini yang kita kita jaga. Hmm. Tidak sekedar doa kita minta husnul, husnul apa husnul khatimah kepada Allah. Ya, kalimat doa-doa yang mungkin yang lebih hmm, warid dari Rasulullah SAW Allah a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika itu lengkap juga semuanya a'inni ala zikrika ya Allah bantu aku mengingatmu ya sungguh-sungguh itu dibantu untuk mengingat tidak hanya dibantu juga dia mungkin akan menghafal Al-Quran hadis doa-doa membantu dia dibantu oleh dia dibantu oleh Allah untuk ingat asma wa sifat dibantu oleh Allah untuk tahu itu ada perintah dan larangan banyak kan nah husni ibadatik baik beribadah padamu ikhlas khusyuk penuh rasa takut dan harap nah, ibadah itu kan seumur hidup maka sungguh-sungguh dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk orang yang paling asyad bi dengan doa ini dalam sujud. Betul-betul beliau minta. Ya. Nah, itu juga sebagai yani apa wasilah doa untuk mereka yang ingin ilmu. Semua itu kan berasal berasal dari dengan dengan ilmu dia bisa ingat pada Allah. Dia tahu asma wa sifat, dia tahu ini perbuat enam ya, sifat-sifat Allah enam yang diridhoi Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Ya. Husni ibadah, baik ibadah juga dengan dengan ilmu. Apalagi yang terakhir, ya wasukrika dan bersyukur pada kepada engkau minta dibantu ini juga dengan dengan ilmu makanya perbanyak minta kepada Allah untuk betul-betul dibantu oleh Allah untuk senantiasa mengingat Allah baik dalam beribadah dan bisa ber bisa bersyukur. Qala tsaniyat ashar at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubhah fi qulubi dhallin li'anna fil qistati annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takriru wa takririhi fali ajri 'azamatiha wa wuduhiha indahum iqtasaru 'alaiha ucapan Abu Jahal atarghabu an millati Abdul Muttalib atarghabu an millati Abdul Muttalib ini subhat terus artinya apa keterikatan kepada leluhur pengagungan dan pengkultusan terhadap nenek moyang pemimpin siapapun dia, siapapun dia. Nah, maka dikatakan sini ta'ammul, perhatian kepada mas subhat terbesar dalam masalah ini. Nah, yang memang selalu ada di dalam hati orang-orang yang sesat. Karena di dalam kisah tersebut mereka tidak membantah Rasulullah SAW kecuali dengan kalimat itu terus. Diulang oleh Rasulullah, mereka juga mengulangi. Atar gabuan millati Abdul Muttalib ma'a sallallahu alaihi wasallam takririhi ya bagaimana ini dengan padahal Rasulullah demikian sungguh-sungguh ya dan mengulang-ulangnya nah karena besarnya dan jelasnya ya masalah itu di sisi mereka maka mereka cukupkan dengan kalimat itu untuk membantah Rasulullah kalau orang itu masih terikat dengan nenek moyang kebiasaan nenek moyangnya ya sudah apapun kata orang benar ataupun apa dia kan karena wah bapak moyang saya lebih tahu daripada anda hmm. ini sikap orang-orang mukal mukallidin juga seperti itu wallahu taala alam bisawab nah mudah-mudahan bermanfaat selesai bab 17 nah rangkaian tadi tentang burhan burhan tauhid sampai pada hal yang sedikit lagi. Ingatlah ya, pelajari lagi yang ingat-ingat lagi ayat 22 23 surat Sabah itu. Nah, itu betul-betul memutus akar-akar syirikan yang jadi pegangan kaum musyrikin dari dari zaman dahulu sejak turunnya Al-Qur'an bahkan mulai dari sejak kesyirikan pertama sampai kiamat. Nah, Karena Al-Quran ini sampai kia sampai kiamat sampai nanti Allah tarik lagi. Wallahu taala alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat. Bila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa